Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali sedikit dari materi yang tadi sudah disampaikan di mana tadi kita uh, membahas tentang uh, makna dasar setiap bentuk kata. Ya. Tadi disampaikan pula bahwa setiap bentuk kata memiliki makna dasar ya akan tetapi yang dimaksud di sini adalah yakni isim yang mustaq. Ya. Isim yang terdapat asal usul kata, ada tasrifnya. Adapun isim jamid, ya, isim yang tidak ada asal usul katanya maka tidak ada eh, apa namanya makna dasarnya. Ya, seperti babun. Memang artinya sudah pintu, ya. Atau kalamun, memang aslinya sudah pena, tidak ada asal usul katanya, ya. Nah, adapun isim yang uh, apa? mustaq, ya. Memang isim tersebut adalah isim yang yang berasal dari kata tertentu. Ada tasrifnya. Ya, seperti masjidun dari dicontohkan ya, masjidun. Itu ada e, berasal dari kata sajadah yasjudu ya sajada yasjudu artinya sujud ya adapun makna dasar dari setiap kata yang lebih tepat adalah berasal dari master ya bukan dari fi'il madhi ya. kenapa karena masdar itu adalah uh, isim ya yang bentuknya itu dia simai. Jadi untuk tasrif master ini simai artinya kita mendapatkan master dengan cara mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang Arab dan kita harus menghafalnya. Jadi tidak ada rumus baku untuk master. ya. Naam, adapun untuk yang lainnya fi'il madhi, fi'il mudhari itu ada rumus bakunya. Ya. Seperti isim fa'il, maf'ul, fil amar fil nahi itu ada rumus bakunya. Kalau masdar pengecualian khusus mas, khusus masdar ya. Ini tidak ada rumus bakunya ya. Naam. Karena ada yang ada sebuah kata yang eh, apa namanya? masih dalam satu bab tapi masdarnya beda ya. Seperti yang ada di halaman 27 yang sudah kita bahas tadi, kata nazara yanzuru ya dengan kata bayak tubuh itu sama-sama dari wazan fa'ala ulu, Tetapi masternya berbeda. Kalau nazara menjadi nazaran, apa menjadi kitabatan. Nah, Jadi master itu adalah bentuknya simai. Ya, harus mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang Arab eh, dan tidak ada rumus bakunya. Nah, Kita mengulang kembali tentang istilah e, tasrif atau jenis tasrif bahwa tasrif itu ada dua, ada tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Ya. Tasrif istilahi itu adalah tasrif ya untuk sebuah kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi e, ada perbedaan bentuk katanya. Dari fi'il madi ke fi'il mudhari, lalu ke master, ke isim fa'il, ke maf'ul, ya, ke fi'il amr, ke fi'il nahi. Itu tasrif istilahi. Ya. Tasrif menyamping, ya. Iya. Kalau tasrif lugawi itu tasrif berupa perubahan kata yang didasarkan pada perubahan ya, jumlah dan jenis pelakunya Artinya tasrif lughawi itu perubahan kata pada satu bentuk dengan bomir yang berbeda. Tasrif ke bawah, ya. Kalau tasrif lughawi itu ke bawah. Misalnya fi'il maudi bentuknya fi'il maudi semua, hanya saja bomirnya berbeda. Misalkan nazara, nazara, nazaru, ya. Huwa, huma, hum, ya kan? Menggunakan bomir yang berbeda. Iya, jadi kalau tasrif lughawi itu satu jenis. Satu jenis hanya berbeda bomir. Naam. Baik. Jadi perubahan bentuk kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke masdar ke fa'il ke maf'ul ya, fi'il amr ini adalah tasrif istilahi. Naam. Ya, kita contohkan dari ya, di halaman 27 kataba yaktubu kitabatan wa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub. Naam. Adapun tasrif dari tasrif lugawi ya itu yaitu tasrif satu bentuk kata dengan bentuk yang berbeda contohnya adalah e, katibun katibun satu orang penulis menjadi katibani katibun mufrad katibani musanna ya dua orang penulis Katibunan, ya tiga atau lebih penulis ini jamak mudzakkar salim. Kemudian katibatun mufrad muannas. Ya, satu orang penulis wanita. Katibatani musanna muannas. Ya, dua orang penulis wanita. Kemudian katibatun ini adalah jamak muannas salim. Artinya tiga orang atau lebih penulis wanita. Naam. Insyaallah dipahami ya. Adapun yang makna tadi seperti eh, yang tasrif istilahi ya, seperti kata banyak tubuh ya kata kataba itu fi'il madhi artinya telah menulis ya tubuh sudah menulis kitabatan tulisan katibun yang menulis maktubun yang ditulis uktub tulislah la taktub jangan jangan menulis nah baik insyaallah bisa dipahami ya Allah taala